Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Rawdha ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sakit jadi sembuh, yang sehat awet sehatnya, panjang semua umurnya, berkah hidupnya, mudah segala urusannya, diampuni segala dosanya, diterima semua amal solehnya, dan diakhiri usianya dengan husnil khotimah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun anda berada, mulai Jumat ini sampai nanti akhir Rabiul Tsani kita akan belajar tentang banyak hal dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mencintai beliau. Malam ini saya kasih judulnya cinta. Ya, malam ini cinta. Cinta itu adalah eh, love Cinta adalah love. Ya, cinta itu adalah tresno ya. Nah, cinta hanya hati yang punya cinta itu yang bisa mengenal ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang hatinya nggak punya cinta, maka dia tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan makhluk atau ciptaannya dengan cinta. Makanya Allah ciptakan makhluk yang penuh cinta. Makhluk yang penuh kasih sayang. Yaitu baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan dari baginda Muhammad SAW inilah Allah kemudian ciptakan seluruh ciptaannya. Allah ciptakan seluruh ciptaannya. Hati itu punya banyak bagian. Dan bagian terdalam dari hati adalah cinta. Nah, bagi yang belum pernah jatuh cinta, jangan tonton tayangan ini. Karena Anda nggak akan paham omongan saya, nggak akan paham omongan saya. Tapi yang sudah pernah jatuh cinta, yang udah pernah jatuh cinta, insya Allah akan mengerti apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi judulnya apa tadi? Cinta. Apakah Anda punya cinta? Kepada siapa? Jangan dijawab. <laughs> Ya, jangan dijawab. Yang jelas cinta ini akan kita bahas. Cinta itu bisa membuat seorang yang bahagia menjadi sedih dan bisa membuat orang yang sedih menjadi bahagia. Betul betul nih. Cinta bisa membuat orang yang diam jadi berbicara dan membuat orang yang berbicara jadi diam. Itu cin, cinta. Cinta bisa membuat orang yang lemah jadi kuat dan orang yang kuat jadi lemah. Itu cinta. Dan Islam itu pondasinya adalah cinta. Pondasi Islam adalah cinta. Islam adalah agama cinta. Agama cinta. Semua ajarannya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Contoh la yu'minun la yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman. Itu kalau terjemahan bebasnya begitu. Tapi kalau terjemahannya begitu jadinya salah. Walaupun bahasa Arabnya betul, la minu itu tidak beriman. Cuman biar benar terjemahannya nanya sama ulama. Apa betul terjemahannya itu dalam arti tidak beriman? Oh ulama ngasih keterangan bukan begitu. La minu tidak beriman dengan sempurna atau tidak sempurna iman seseorang hatta sampai dia mampu sampai dia mampu yuhibbah mencintai hatta yuhibba ma li nafsi li akhi ma yuhibbu li nafsi. Mencintai sesuatu yang berlaku pada diri saudaranya seperti yang berlaku pada dirinya. Bebasnya begini. Kalau dia pengen dapat rezeki banyak, maka dia pengen juga saudaranya dapat rezeki banyak. Kalau dia pengen mendapatkan kesehatan, maka dia juga pengen saudaranya mendapat kesehatan. Kalau dia selamat, maka dia juga pengen saudaranya selamat. Kalau dia tidak ingin ditipu, maka dia juga ingin saudaranya jangan sampai tertipu. Itu baru dikatakan imannya sempurna dengan kalimat yuhib mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kaitan antara iman dengan cinta itu eratnya luar luar biasa. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, yang menjadi permasalahan. Sebetulnya kita cintanya kepada Allah itu seberapa besar? Begitu kan ya. Nah, ini ngukurnya repot. Ya, ngukurnya repot ya. Mau tahu cinta kita pada Allah kan ngukurnya re repot. Maka jawabannya sederhana. Seberapa besar cintamu kepada yang dicintai Allah. Itu ukuran cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dicintai Allah? Yang paling dicintai Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Makanya ukuran cinta kita kepada Allah bisa diukur Bisa diukur dengan seberapa besar kita mencintai baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semakin besar cinta kita pada Rasul Maka semakin besar kita cinta kita kepada Allah Semakin lemah cinta kita pada Rasul Maka itu bukti semakin lemahnya cinta kita kepada Allah subhanahu wa taala. Nah, cinta itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Bisa mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan yang dia cintai. Atau bisa kita sebut kekasihnya ya. Bisa mencintai semua yang berhubungan dengan kekasihnya. Itu baru bisa dikatakan cin, cinta. Contoh, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal mau dapat cintanya Allah harus cinta Nabi. Muslim mengaku cinta pada Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau nanya, Nabi itu bahasanya bahasa apa? Bahasa yang dipakai Nabi bahasa apa? Bahasa Arab. Pertanyaan saya untuk anda semua, apakah anda cinta bahasa Arab? Apakah anda pengen belajar bahasa Arab? Cuman ngomong pengen doang. <laughs> Apakah Anda meluangkan waktu untuk belajar bahasa Arab? Apakah ada ada kesungguhan untuk belajar bahasa Arab? Belum, berarti cintamu palsu. Atau cintamu tipis sekali. Kalau orang itu cinta pada pada seorang yang misalnya oh ada orang Solo kok jatuh cinta sama orang Madura. Kira-kira pengen belajar bahasa Madura enggak? Pengen kan? Nanti pengen dikit-dikit ngomong pakai bahasa Madura gitu ya. Biar biar seneng tuh kekasihnya. Biar kekasihnya senang. Betul kan? Lah kalau kira-kira Rasul SAW itu berbahasa Arab. Kemudian kita menyapa Rasul dengan bahasa Arab padahal kita asli Jawa. Terus kita nyapa Rasul dengan bahasa Arab. Rasul senang atau enggak senang? senang. Kemudian kita dilihat oleh Rasul, Rasul melihat kita, kita sedang berbahasa Arab. Rasulullah senang atau enggak senang? Senang. Nah, itu cinti, ciri orang yang cinta sama Rasul, mencintai semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari bangsanya, mulai dari bahasanya, mulai dari sahabatnya, mulai dari istri-istrinya, mulai dari leluhurnya Nabi Muhammad SAW. Mulai dari anak-anaknya Rasulullah, cucunya Rasulullah, keturunannya Rasulullah. Mencintai seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintainya bukan karena orangnya bukan, tapi mencintainya karena apa? Dia punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dikatakan cinta. Kalau cuma cinta sama nabinya tapi nggak mau sama sahabatnya, maka tertolak cintanya. Palsu cintamu. Cinta sama nabinya, nggak mau cinta sama keluarganya, maka ditolak oleh Rasul cintanya. Palsu cintamu. Cinta sama nabinya, tidak mau cinta kepada bahasa nabinya, maka palsu cintamu. Cinta pada nabinya, tidak mau cinta pada suku bangsa nabinya, maka palsu cintamu. Cinta pada Nabi Muhammad SAW. Kok tidak cinta kepada bajunya Rasul, sandalnya Rasul, gelasnya Rasul, rumahnya Rasul. Semua peninggalan Rasulullah SAW. Maka palsu cintamu. Orang yang jatuh cinta pada seseorang atau pada sesuatu. Pasti akan mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan orang atau sesuatu tersebut. Boleh saya kasih contoh? Di barat ada Romeo and Juliet. Betul. Di Jawa ada Rama dan Sinta itu pewayangan ya. Ya, enggak real, enggak nyata. Tapi ada yang nyata kalau di bangsa Arab ada Majnun, Laila. Majnun artinya orang yang tergila-gila. Laila nama seorang wanita. Majnun, Laila pria yang tergila-gila kepada Laila. Jadi lebih lebih dikenal julukannya Majnun, si gila. Si gila, tapi gila karena cinta. Makanya orang yang jatuh cinta itu identik dengan orang Makanya kalau Anda jatuh cinta belum gila berarti cintanya baru biasa-biasa. Yang cintanya beneran pasti. Ya betul memang identik dengan gila. Al-mahabbah funun, al-mahabbah junun. Cinta itu punya banyak banyak bentuk ya. Dan cinta itu kegilaan. Majnun itu saking cintanya pada Laila. Pernah dia lihat seekor anjing, anjing ini dia tepuk-tepuk, anjing ini dikasih makan, anjing ini kalau sakit dirawat. Ditanya sama orang, "Ini anjing kenapa kamu perlakukan seperti ini?" Jawabannya, saya pernah lihat anjing ini duduk-duduk di dekatnya Laila. Saya pernah lihat anjing ini duduk-duduk di dekatnya Laila. Baru anjing yang dekat sama Laila saja dia sayangi seperti itu. Lah kira-kira Lailanya seperti apa? Itu anjing yang dekat sama Laila. Dia sayangi seperti itu. Kira-kira Lailanya seperti seperti apa? Dalam riwayat dikatakan Majnun sama Laila ini diampuni Allah semua dosanya dan dimasukkan surga. Untuk apa? Karena Allah akan akan menjadikan cintanya Majnun kepada Laila dan Laila kepada Majnun sebagai tolok ukur orang-orang yang ngaku cinta sama Allah. Kamu mengaku cinta sama aku, apakah cintamu sudah seperti cintanya Majnun kepada Laila? Kalau belum, palsu. Kalau belum, palsu. Nah ini Majnun karena mencintai Laila, maka anjing yang deket-deket Laila dia cintai. Itu ada anak muda jatuh cinta pada seorang wanita. Ada kucing jalan, kucingnya diambil, diciumi. Orang heran, kenapa kamu menciumi kucing ini? Dijawab, itu kucingnya kekasih saya. Ya jadi dia mencium kucing ini serasa lagi lagi mencium apa itu? Ya kucing gitu kan. Ya kucing. Cuman yang dia pikirkan bukan kucingnya, tapi yang dia pikirkan adalah kekasihnya. Makanya Majnun ini suatu waktu dia cari Laila nggak ketemu. Dia lihat mana rumahnya Laila. Dia cari rumahnya Laila. Begitu ketemu rumahnya Laila, maka dia ciumi temboknya. Uqabbilu dal jidar wa dal jidal. Walaisa hubbul jidar saghafna qalbi. Aku ciumi tembok ini dan tembok itu. Jadi tembok itu yang sana dicium, yang sini dicium, sana dicium, sini dicium. Ini orang gila atau normal Kalau dilihat orang orang gila kan, yang mau tembok kalau di diciumi. Dan ini bukan bukan fantasi loh ya. Bukan khayalan. Ini kisahnya nyata. Betul-betul dia ciumi tembok. Tanya sama orang, "Kenapa kamu ciumi tembok <clears throat> tembok tersebut?" Ya, uqabbilu dal jidar wa dal jidar. Laisa hubbul jidar saghafna qalbi. Aku aku ciumi tembok ini di sana dan tembok ini di situ bukan karena aku gandrung kepada temboknya, bukan terpesona pada temboknya, walakin akan tetapi Aku terpesona pada manusia yang tinggal di balik tembok ini. Aku terpesona pada manusia yang tinggal di balik tembok ini. Yang tinggal di balik tembok itu siapa? Laila. Karena cintanya sama Laila, rumahnya Laila pun dicintai. Ini namanya cinta. Karena itulah karena itulah para wali, orang-orang soleh pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Pergi ke Madinah, apakah mencari Madinahnya? Apakah mencari masjid Nabawinya? Bukan. Orang-orang soleh para wali nggak cari masjid Nabawinya. nggak cari masjid Nabawinya. Masjid Nabawi rumah Allah mulia. Tetapi dicari masjid Nabawi bukan karena masjidnya. Dicari masjid Nabawi karena dahulu Rasulullah pernah sholat di situ. Rasulullah pernah sujud di situ. Rasulullah pernah jalan di situ. Rasulullah pernah mengajar di situ. Rasulullah pernah bersandar di situ. Rasulullah pernah ya eh, jalan-jalan uh, di situ, istri Rasul pernah ibadah di sana. Rasulullah juga pernah menerima tamu di situ. Di situ ada napak tilas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat begitu lihat Masjid Nabawi, langsung teringat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya love. Ini namanya cinta. Jadi pergi ke Madinah Bukan nyari apa-apa, anda Yang dicari Rasulullah SAW. Because he, karena dia tinggal di situ. Karena di situ ada Rasulullah SAW. Karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Makanya berangkat ke sana, berbondong-bondong orang ke sana. Yang dicari Rasulullah SAW. Yang dicari Nabi Muhammad SAW. Inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Inilah akidahnya para aulia wasolehin. Inilah akidahnya orang-orang yang yang soleh yang hatinya selalu terikat dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun mereka tidak mau hatinya putus dari ya Rasulullah. Mereka meneladani para sahabat radhiyallahu taala anhum. Contoh Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu kita tahu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedekatannya luar biasa. Tapi begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, Apakah Sayyiduna Bilal mampu tinggal di kota Madinah? Kota yang sangat dia cintai. Karena di situ ada Rasulullah SAW. Apakah Bilal mampu tinggal di kota Madinah? Beliau tidak mampu. Gak kuat hatinya. Karena cintanya pada Rasulullah gak kuat. Karena oleh ke kanan kelihatan Rasulullah SAW teringat. Ini saat Rasulullah duduk di sana. Rasulullah jalan di sini. Gak kuat hatinya. Kalau diterus-teruskan gak bisa hidup. Maka Sayyidina Bilal minta izin untuk pindah ke Syria. Pindah ke Syria. Izinkan khalifah saya pindah ke Syria. Saya nggak mampu tinggal di Madinah. Pindah ke Syria. Pindah di Syria 20 tahun. 20 tahun tinggal di Syria. Tidak berkunjung ke kota Madinah. Saat itulah Sayyidina Bilal mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Persis di malam pertama pernikahannya. Persis di malam pertama pernikahannya. Mimpi bertemu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Jafautana ya Bilal, al jafautana ya Bilal." Oh kama qala "Eh Bilal, kamu mau meninggalkan saya? Kamu mau meninggalkan saya? Kamu mau menyingkiri saya, menjauhi saya?" Maka Bilal bangun dan mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, saya enggak akan menjauhi kamu ya Rasulullah." Maka Bilal pun segera tidak nunggu besok pagi, langsung ngomong sama istrinya, "Kamu pengen tetap jadi istri saya atau saya ceraikan malam hari ini juga?" Karena saya akan berangkat ke Madinah. Kalau pengen tetap jadi istri saya, ya kamu tunggu saya sampai ke kembali dan gak jelas saya kembalinya kapan. Tapi kalau kamu gak sanggup menunggu saya, maka saya akan bebaskan kamu, kamu akan saya ceraikan bisa menikah dengan pria yang lain lagi. Artinya tidak mau menggantung seorang wanita. Maka istrinya mengatakan, berangkatlah kapanpun kamu kembali, aku tuh tunggu. Ini namanya love, ini namanya cinta. Jadi istrinya mencintai suami, suaminya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Sayyidina Bilal ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di kota Madinah lihat Masjid Nabawi, itu yang lihat bukan masjidnya. Begitu lihat Masjid Nabawi langsung lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi itu mulia karena Rasulullah yang bangun, maka masjid itu jadi jadi mulia. Kalau masjid itu yang bangun orang lain kemuliaannya biasa-biasa saja. Banyak masjid dibangun di muka bumi ini rumah Allah. Semuanya rumah rumah Allah. Tapi tidak mendapatkan kemuliaan seperti masjid Nabawi. Kenapa? Karena bani yang bangun lain. Yang bangun bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Nabawi menjadi mulia karena Rasul yang bangun. Kota Madinah menjadi mulia karena Rasul yang tinggal di kota tersebut. Apa itu Madinah dahulu? Yastrib, kota tempatnya penyakit. Tidak ada orang mau tinggal di sana. Rasulullah SAW ditakdirkan untuk diusir dari Mekah. Hikmahnya adalah Allah ingin menunjukkan kepada seluruh umat manusia, Rasulku yang satu ini akan membuat tempat yang yang tidak disukai orang menjadi tempat yang sangat mulia karena dirinya adalah makhlukku yang paling muli, mulia. Makanya begitu Rasul SAW masuk ke Yathrib, maka dirubah Yathrib itu namanya jadi Madi, Madinah. Sama Rasul dirubah dulu namanya. Dirubah jadi Madinah inilah kota. Inilah yang namanya betul-betul kota. Maka Rasul pun berdoa, Allahumma kul humaha ilal juhfah. Ya Allah pindahkan penyakit panasnya ini ke juhfah. Nama suatu tem tempat. Kemudian begitu Rasul sampai di situ, berubahlah seluruh orang mencintai kota Madi, kota Madinah. Nah, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu begitu lihat Masjid Nabawi dan sahabat lihat Bilal, gak ada yang ingat yang lain. Jadi yang melihat maupun yang dilihat itu yang diingat sama. Yang melihat eh Sayyidina Bilal melihat sahabat, sahabat lihat Sayyidina Bilal. Masing-masing ini sama-sama mengingat Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu natap ya, bertatapan langsung ingat Rasulullah. Begitu menatap ingat Rasulullah. Makanya sahabat demi sahabat mengatakan azin lana ya Bilal. Bilal tolong kamu azan buat kami, azan buat kami. Sahabat pengen mengenang masa-masa dahulu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mengatakan aku udah bersumpah aku tidak akan azan lagi sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal nggak mau azan di Madinah sepeninggal Rasulullah. nggak kuat, bisa mati pedot jantungnya karena memendam rindu yang luar luar biasa. Satu demi satu meminta Sayyidina Bilal untuk azan ditolak oleh Sayyidina Bilal. Nah, ketika Sayyidina Bilal berjalan menuju Nabi Muhammad SAW, tempat di mana Rasul dimakamkan di rumah Rasulullah. Tempat di situ Rasulullah disemayamkan. Maka beliau melihat dua buah mata Nabi Muhammad SAW. Penyejuk hati Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hasan wa Sayyidina Hussein, Ya, Hasan dan Hussein, Dua cucu Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka Bilal pun menghentikan langkahnya Kemudian memeluk keduanya. Kemudian menciumi sepuasnya sambil mengatakan, izinkan aku menciumi tubuh yang dahulu diciumi oleh kakek kalian, oleh Nabi Muhammad SAW. Izinkan aku menciumi diri kalian seperti dulu kakek kalian menciumi kalian. Maka saat itu Sayyidina Hasan dan Husain mengizinkan karena tahu betapa dekatnya Bilal dengan Nabi Muhammad SAW. Karena cintalah Sayyidina Bilal menciumi Sayyidina Hasan. Karena cintalah Sayyidina Bilal menciumi Sayyidina Hussein Diciumin benar nih keduanya. Nah setelah puas menciumi memeluk. Saat itulah dengan suara lirih Sayyidina Hasan dan Hussein mengatakan. Izinkan. Izinkan aku. Izinkan. izin uh, Wahai Bilal. Tolong azanlah untuk kami. Tolong kamu azan untuk kami. Sebagaimana dahulu engkau azan untuk kakek kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal pun tidak bisa menolak. Kenapa? Karena ini yang meminta adalah dua manusia yang paling dicintai oleh kekasihnya. Ini loh ciri-ciri cinta. Seorang pecinta itu akan mencintai siapapun yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Bilal mengetahui bahwasannya Sayyidina Hasan dan Husain adalah dua manusia yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW yang Rasul turun dari mimbar karena lihat Hasan dan Husin berlarian. Rasul hentikan ceramahnya, peluk ciumi dan Rasul bersabda, "Ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah siapa yang mencintai keduanya." Rasul lagi berjalan dengan para sahabat radhiyallahu taala ajmain. Kemudian Rasul melihat Hasan dan Husin yang masih kecil berlarian di pinggir jalan bersama teman-teman sebaya seusianya. Maka Rasul menghentikan langkahnya, mengejar kedua cucunya, berlarian ke sana dan ke sini, Kemudian Rasulullah memeluk Hasan dan Husin menciuminya dan mengatakan, "Ya Allah, aku mencintai keduanya." Maka cintailah siapapun yang mencintai keduanya. Lah ketika dua manusia yang dicintai Rasul ini kemudian minta agar Bilal azan Sayyidina Bilal nggak bisa nolak, nggak bisa nolak. Berangkat ke masjid dengan hati yang nggak nggak mampu nih, air mata berderai, nangis Sayyidina Bilal ingat dulu saya biasa berjalan mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Saya yang bangunkan Asolah, salah ya Rasulullah. Ya Rasulullah waktunya sholat Ya Rasulullah waktunya sholat Bilal pun azan Bilal azan setelah ngasih tahu waktunya sholat Ya kan seperti itu setelah azan ngasih tahu waktunya sholat, jemput Rasul ke ke masjid. Biasa seperti itu yang dilakukan Sayyidina Bilal. Maka Sayyidina Bilal pun ke masjid, kemudian sambil teringat mengenang masa-masa setelah azan menghampiri Rasulullah, Sayyidina Bilal azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka seisi kota Madinah terperangah. Kenapa? Mendengar Sayyidina Bilal azan. Bilal azan. Maka mereka keluar dari rumah masing-masing sampai banyak wanita yang ber, berhijab itu tidak memakai hijabnya karena lupa, karena mabuk, karena nggak sadar diri. Maka berjalan menuju masjid Nabi SAW Tidak ada satu orang pun yang tinggal di rumah Semuanya terpanggil ke masjid Karena mereka semua tahu Kalau Bilal azan Pasti Rasulullah akan datang Mereka berharap ini kelihatannya Rasul akan bangkit dari kuburnya. Rasul akan sholat mengimami kita semua. Mereka kangen dengan Rasulullah SAW. Semuanya nangis di masjid saat itu yang ada adalah banjir air mata. Rindu pada Rasulullah SAW. Ini cinta. Ini akidahnya para sahabat. Ini tarikahnya para sahabat. Tarikatul mahabbah. Jalan cinta. Inilah Islam. Islam itu cinta. Bukan menyebar permusuhan di sana Permusuhan di sini, dendam di sana, dendam di sini, iri di sana, iri di sini. La yang dibina, dibentuk oleh Rasul dan para sahabat adalah al-mahabbah. Hubungan cinta yang luar luar biasa antara Rasul dengan sahabatnya dan antara sahabat yang satu dengan sahabat yang yang lain, cinta. Kita ambil contoh yang lain. Ini kan baru satu contoh ya, baru satu contoh. Insyaallah nanti Tiap Jumat kita akan belajar dulu bab cinta ini. Bab cinta khatam baru bab yang lain. Setuju? Ya, ternyata ah, saya lihat Anda ini orang-orang yang punya cinta. Karena tidak sedikit nih yang matanya meneteskan air mata gitu ya. Walaupun senyum tapi netes air mata. Bagus, tanda cinta. Ada ada tanda kerinduan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? ketika Rasul hijrah ke kota Madinah. Ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, begitu Rasulullah nyampe kota Madinah, maka seluruh sahabat pengen Rasulullah SAW tinggal di rumahnya. Karena tahu Rasulullah nggak bawa rumah dari Mekah. Dan nggak ada keluarga yang nampung Rasulullah, tahu mereka semua. Makanya mereka semua itu mempersiapkan diri untuk bisa menjamu Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul karena cinta dengan sahabatnya, tidak mau ada ada saling saling cemburu di antara sahabatnya, maka Rasul dengan izin Allah dikasih kasih wahyu ya, biar ontanya saja yang jalan, di mana onta itu berhenti, maka disitulah nanti Rasul akan akan tinggal dan nanti akan bangun mas masjidnya di sana. Apa yang terjadi? Onta berjalan. Lah, ketika onta ini jalan, apa yang dilakukan sahabat? Sahabat buntutin unta tadi. Berharap berhenti di sini ya, berhenti di sini ya. Coba bayangkan nih, manusia butuh di onta. Karena apa? Ini ontanya Nabi Muhammad <laughs> Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perilakunya itu penuh dengan cinta. Ini ontanya Rasulullah dibuntuti. Seperti ayo mandek ya onta, ayo berhenti berhenti. Ontanya juga suka ngerjain. Berhenti sebentar, eh jalan lagi. ya <laughs> jalan, jalan lagi. Oh sahabat, aduh ternyata nggak jadi di rumah saya. Terus sampai berhenti di rumahnya Abu Ayub. Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sampai di situ Rasulullah tidak segera menunjuk rumah Abu Ayyub sebagai tempat tinggalnya enggak, ditunggu sampai ontanya betul-betul berhenti mantap. Sampai ontanya betul-betul berhenti mantap. Setelah ontanya enggak pergi di situ, maka Rasul menetapkan akan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Apa yang terjadi? Abu Ayyub begitu mengetahui radhiyallahu anhu Rasul akan tinggal di rumahnya. Abu Ayub yang penuh cinta ini langsung mengambil tasnya Nabi Muhammad SAW. Ya, diambil, diangkatkan, dibawakan. Ini adab, <coughs> namanya ah, adab, dibawakan. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Lihat sahabatnya mau capek-capek, capek-capek ngambil tasnya yang membawakan. Maka Rasul SAW mengatakan dengan kalimat yang yang sangat halus. Orang yang punya tas itu lebih lebih pantas untuk bawa tasnya sendiri, gitu ya Abu Ayub gitu. Ya Rasulullah nggak mau merepotkan Abu Ayub. Dia pengen bawa sendiri. Masuk rumah Abu Ayub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di situ ada kisah yang sangat menarik. Abu Ayub mempersiapkan ruang atas, lantai atas untuk tinggalnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul menolak. Enggak Abu Ayub, saya di lantai bawah saja. Karena nanti kalau saya itu di lantai atas, kamu di lantai bawah. Nanti kalau ada tamu, tamunya itu masuk harus ke ke atas, akhirnya mengganggu kamu yang di bawah. Kamu nanti repot. Kamu nanti repot. Coba perhatikan Rasulullah SAW. Saya akan banyak tamu, nanti kalau saya di atas, nanti kamu repot. Tamu saya ini akan mondar-mandir mengganggu kalian. Jadi biar saya di bawah itu lebih lebih enak untuk kamu dan lebih enak untuk untuk saya. Karena Rasul yang minta Abu Ayub gak nolak. Rasul tinggal di lantai bawah. Abu Ayub dan istrinya tinggal di lantai atas. Apa yang terjadi? Waktu malam mau tidur, Abu Ayub dan istrinya gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur? Abu Ayyub mengatakan, ini Rasulullah di bawah kita. Ini kalau sampai kaki kita di atas kepalanya Rasul, betapa murkanya Allah kepada kita ini. Ini nanti wahyu bisa jadi nggak turun gara-gara kita di atasnya Rasulullah ini. Wahyu itu dari atas turunnya nih, Jibril datang dari atas. Nanti Jibril nggak jadi datang gara-gara kita nanti ini. Akhirnya Abu Ayyub dan istrinya itu tidurnya mepet. Ya, me mepet ke ruangan yang yang Rasul nggak ada di bawahnya itu. Mepet sekali. Jadi nggak di nggak di kamarnya, tidurnya mepet. Besok paginya cerita sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Rasulullah tidur di atas saja ya. Saya dan istri saya nggak bisa tidur semalaman. Nggak bisa tidur. Lah kenapa nggak bisa tidur? Diceritakan. Maka Rasul mengatakan nggak usah begitu. Udah nggak apa-apa tidur aja di di atas. Maka Abu Ayyub ketika di atas, ketika di di atas itu kalau jalan pelan-pelan. Kenapa? Karena rumahnya Abu Ayub tempo dulu gitu ya, nggak ada semen. Sampai sekarang pun rumah di Arab banyak nggak pakai semen. Itu cuma lempung ditempel-tempelkan, di pelepah ke rumah. Jadi kalau lantai itu diinjak nanti lempungnya itu akan gogrok gitu ya. Akan akan runtuh apa itu bahasa Indonesianya itu? Rontok. Nah, ya, rontok tuh daun soalnya. <laughs> Ini akan akan jatuh butir-butir pasirnya itu ya, akan ber berjatuhan kecil-kecil dikit akan jatuh. Abu Ayub takut nanti kalau jatuhnya kena kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Ayub kok jalan itu cincit. Jalannya cincit, pelan-pelan. Ini yang punya rumah. Ini adab. Sekarang umat Islam yang punya adab tuh mana gitu ya. Punya adab pada gurunya, punya adab sama orang tuanya, punya adab pada orang yang lebih tua. Ini Abu Ayub dan istrinya jalan cincit. Dan jalannya di tepi, gak berani di di tengah. Lah malam-malam itu musim dingin yang luar biasa. Karena saking hati-hatinya Abu Ayyub dan istrinya, itu tempat air, guci tempat airnya jatuh, pecah. Airnya tumpah semua. Abu Ayyub dan istrinya pusing ini. Ini kalau sampai nanti akhirnya turun ke bawah, netesin Rasulullah SAW. Maka baju satu-satunya yang dipakai dilepas, digunakan untuk mengeringkan seluruh air yang ada. Sehingga malam hari itu Abu Ayub tidur tanpa pakaian di malam yang dinginnya luar biasa. Semua itu dilakukan karena apa? cinta. Dilakukan karena cinta. Besok paginya Abu Ayyub nemu ya Rasulullah lagi SAW. Ya Rasulullah, tolong. Tolong. Jenengan di atas. Saya nggak bisa hidup. Saya nggak bisa hidup kalau di atasnya jenengan. Tolong ya Rasulullah, saya nggak bisa hidup. Saya nggak bisa hidup. Coba kalau kita enjoy-enjoy saja. Ya kan? Akhirnya Rasulullah mengiyakan. Ya udah, Abu Ayubnya di, di di bawah dan istrinya Rasulullah di di atas. Nah apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW di atas, Abu Ayub itu selalu mengirimkan makan. Ya mengirimkan ma makan. Dan Abu Ayub tidak makan kecuali nunggu selesai makannya Rasulullah SAW. Abu Ayub tadi tunggu. Begitu Rasulullah selesai makan, makan nampan itu diturunkan, Abu Ayub cari. Ya ca, cari. Ini sisanya Rasulullah makan dan nanya, tadi Rasulullah makannya dari mana itu? Dari sini. Maka Abu Ayyub makan dari bekas makannya Rasulullah SAW. Dikoretin dari pinggir-pinggir, mulai dari mana Rasulullah makan tuh ya. Terus tiap hari begitu. Suatu hari Abu Ayyub radhiyallahu anhu makanan tuh turun dari atas, setelah diserahkan ke atas ya, turun ternyata nggak disentuh Rasulullah, masih utuh makanannya. Kaget ini Abu Ayyub, loh kok masih utuh? Takut, sedih, bingung, langsung lari ke atas, ya Rasulullah apa yang salah dengan diriku? Apakah ada yang haram dari makanan ini ya Rasulullah? Sampai kamu gak mau menyentuh. Takut itu. Takut kalau nggak benar ngelayani Rasulullah SAW. Maka Rasul tersenyum. Enggak, enggak, enggak. Bukan haram. Enggak. Cuman ini kan bawang. Ini apa? bawang. Ini garlic. Saya gak makan garlic. gak makan bawang. Sebab saya ini ber, berbicara dengan malaikat. Malaikat tuh nggak suka bau-bau yang gak enak. Maunya malaikat tuh yang bau aroma-aroma yang high class. Ya, aroma yang yang wangi, yang tinggi. Aroma-aroma bawang, berambang, pete, malaikat gak suka itu. Eh malaikat gak suka. Kalau jenengan pete suka kan? Ya. Malaikat gak suka. Rasulullah SAW bilang saya gak makan garlic karena saya berbicara dengan malah malaikat. Makanya saya gak makan ini, wahai Abu Abu Ayub. Saya gak makan ini. Jadi bukan karena ini haram. Baru lega tuh Abu Ayub. Oh, Alhamdulillah ternyata gak gak haram. Coba saya nanya ini. Ini cinta model begini zaman sekarang terhadap Rasulullah itu masih kelihatan atau udah hampir sirna itu? Enggak ada, tapi kan enggak muncul ya. Enggak muncul. Enggak betul-betul muncul. Kalau yang ada orang sekarang begini dibilang bid'ah tuh nanti. Iya. Orang baca solawat sampai nangis, nanti dibilang wah berlebih-lebihan itu, itu terlampau terlampau apa namanya mengkultuskan <laughs> Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlampau over mencintai Nabi ini kan orang-orang yang pikirannya rodok nggak waras ngomong begitu kan ya kenapa karena nggak ngerti cin cinta dia nggak pernah kenal cinta nggak tahu tuh cinta itu ah itu apa maka jadi saya katakan yang nggak pernah jatuh cinta jangan tonton tayangan ini percuma gitu tayangan ini hanya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang betul-betul jatuh pernah jatuh cinta dan punya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kesempatan yang lain kita lihat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita lihat, kita dengar, kita baca seorang kafir ketika menyelidiki ya menyelidiki kalau tidak salah itu di Suluh Hudaybiyah itu ketika Rasulullah mau masuk kota Mekah nggak boleh itu kan menyelidiki bagaimana ya perilaku Rasulullah dan para sahabatnya maka dia kembali kepada kaumnya kepada orang-orang kafir di Mekah itu sembari mengatakan, demi Allah, saya sudah ke Romawi, saya sudah ketemu kaisar Romawi, ketemu raja-raja besar. Saya melihat bagaimana raja-raja itu diagungkan oleh oleh pengikutnya, diagungkan oleh rakyatnya. Tapi saya belum pernah demi Allah melihat seorang pemimpin diagungkan oleh pengikutnya seperti Muhammad SAW diagungkan oleh para sahabatnya. Bagaimana? Kalau beliau itu berwudu, kalau beliau berwudu, mereka saling berebut dan seperti orang yang hampir bunuh-bunuhan. Mereka saling berebut, memperebutkan air bekas wudhunya Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Air bekas wudhu diperebutkan. kalau zaman sekarang masih hidup sahabatnya kita lihat yang model-model ngomong bid'ah bid'ah itu lihat ngomong oh ini syirik ini syirik ini. Oh ini, ini khurafat, ini, ini khurafat. Ini yang yang model suka bid'ah bid'ahkan, mengatakan mengkultus mengkultuskan. Ini kalau lihat perilaku sahabat zaman sekarang, ya hidup di zaman Nabi dan melihat perilaku sahabat, pasti mereka akan menentang para sahabatnya Nabi Muhammad SAW karena mereka merasa lebih hebat dari para sahabat. Lain akidahnya para sahabat. Ini akidah, ini keyakinan para para sahabat. Air yang pernah mengucur menetes, menyentuh tubuh Rasulullah SAW, air bekas wudhunya itu diperebutkan oleh para sahabat. Rebutan benar. Jangan tahu kalau sekaten ada tumpeng apa namanya itu? Gunungan sekaten itu ya. Itu orang rebut rebutan gunungan itu kan seperti orang mau perang gitu ya. Wah, mau jotos-jotosan ya. Wah, seneng nggak ada nggak ada permusuhan. Tapi seneng yang rebutan luar biasa itu enggak ada apa-apanya dibandingkan bagaimana para sahabat memperebutkan air bekas wuduknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperebutkan. Nah kalau ternyata habis air bekas wuduknya nggak dapat, terus gimana? Mereka nanya pada teman yang dapat, coba tangan kamu tadi yang dapat air bekas wudhu Rasulullah, bawa sini, ditempelkan ke wajahnya, diusir-usirkan. Jadi tangan yang yang tadi dapat itu ya, yang udah airnya habis sudah diusirkan kemana-mana, diminta tangannya, diusap-usapkan ke wajah mereka semua. Itu air bekas wuduknya. Itu belum seberapa. Ya. Matan nakhoman nukhamatan qab. Tidaklah Rasulullah SAW itu mengeluarkan dahak nukhamah. Bukan mengeluarkan ludah. Bukan busuk, bukan. Nukhamah. Dahak. Kita tahu dahak itu kalau dahak jenengan. Bukan dahak saya loh ya. Dahak jenengan sama saya podoai gitu kan. Dahak kita itu lendir, warnanya hijau campur kuning, gitu kan ya? Betul. Nah, itu kira-kira indah atau menjijikkan? Menjijikkan atau sangat menjijikkan? Anda atau saya, kita ini terhadap dahak kita sendiri aja jijik, betul kan? Apalagi kita lihat dahaknya orang lain, lebih jijik, begitu kan? Mata nukhoman nukhomatan qattu Sahih Bukhari. Tidaklah Rasulullah mengeluarkan dahak kecuali dahaknya itu diterima oleh telapak tangan para sahabat. Gak boleh jatuh ke bumi, diterima, diperbutkan, Kemudian diusap-usapkan ke wajah mereka. Jangan ngomong, ye. Yeah. Ini yang ngomong ye, yeah, ini bisa dapat hukuman besar dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia menganggap dalam diri Rasul ada yang kotor. Sedangkan Rasulullah itu suci. Gak ada yang kotor. Rasul itu ciptaan Allah yang paling murni, yang paling bersih, yang paling indah, yang paling hebat, yang paling super, yang paling semuanya. Nggak ada yang yang buruk. Jadi semua di Rasul itu obat. Di Rasul itu semuanya energi. Di Rasul itu semuanya manfaat. Nggak ada yang nggak man, nggak manfaat. Semuanya. Maka ketika dahak itu keluar, sahabat memperebutkannya. Apakah sahabat itu gila? Enggak. Mereka orang-orang yang arif billah. Mereka kenal Allah. Makanya mereka merebutkan dahaknya Nabi SAW. Mereka tahu di dahaknya Rasul itu ada kelebihan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada karunia yang luar luar biasa dari Allah Taala. Mereka perebutkan. Kenapa? Karena ada cinta di hati para sahabat radhiyallahu taala kepada Rasulullah. Maka semua yang muncul dari diri Rasul yang berhubungan dengan diri Rasul dicintai. Bisa kita mencintai seperti itu? Mikir. Ini pada mikir. Monggo diunjuk. Oh, oh, ini sampai yang bagi minum pun karena saking menghayati cinta lupa membagikan minuman ini Baru teringat sekarang ini ya. Memang ini cinta itu luar biasa. Asyik tidak bahas cinta ini? Asyik ya? Kita jadi nostalgia masa-masa kita dulu bersama Rasulullah SAW ya. Ya dulu kita udah bersama Rasul. Tapi dalam kurun waktu yang berbeda. Rasul 1400 tahun yang lalu, kita baru sekarang gitu. Kita perlu dari cintai sama Rasulullah, dirindukan sama Rasulullah, dikangeni sama Rasulullah SAW. Rasulullah kangen sama kita. Nanti kita bahas itu. Nan, nanti. Ini contoh ini. Bagaimana para sahabat melihat semua yang berhubungan dengan dia Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ini akidah. Apakah yang seperti ini sekarang diajarkan? Apakah seperti sekarang diterangkan? Mereka yang suka teriak bid'ah, bid'ah, bid'ah, yang suka teriak uh, mengkultuskan, yang suka teriak jangan terlalu mengagungkan Rasulullah dan lain sebagainya. Apakah mereka mau mengajarkan ini? Kenapa mereka menutup sejarah ini? Kenapa mereka tidak membuka ini kepada umat Islam? Alasannya takut umat Islam terjerumus dalam kemusyrikan. Takut umat Islam itu nanti tidak menyembah Allah tapi menyembah Nabi. Hasya wa mereka merasa lebih hebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Rasul mengatakan setelah hari ini. Setelah hari ini aku tidak khawatir kalian akan musyrik, kalian akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun aku tidak khawatir kalian akan musyrik, kalian akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada umat Islam mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dikhawatirkan oleh Nabi, berarti dia merasa lebih hebat dari Rasulullah SAW. Rasul gak khawatir umatnya akan musyrik. Selama dia muslim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, dalam mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, tidak mungkin terjerumus dalam kemusyrikan. Dalam mengagungkan Rasul, mengagungkan hamba-hamba Allah, tidak mungkin terjerumus dalam kemu kemusyrikan. Itu jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Harisuna alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alim 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum. Rasul itu sangat perhatian kepada kalian semua. Rasul yang sangat perhatian kepada kita semua, yang sangat sayang kepada yang beriman, rauf rahim kepada mukminin, itu mengatakan aku tidak khawatir kalian akan terjerumus dalam kemusikan setelah hari ini. Yang ku khawatirkan adalah setelah hari ini dunia akan dibentangkan kepada kalian, kemudian kalian akan berlomba-lomba untuk mengejar dunia tadi. Itu yang dikhawatirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Hotel-hotel besar dibangun di sekitar Medina, apa kota Mekah itu kan ya? Yang tinggi-tinggi, mall-mall di sana itu yang dikhawatir, dikhawatirkan. Bukan orang yang baca maulid, bukan orang yang baca solawat, bukan orang yang memuji Nabi, bukan orang yang kemudian baca syair-syair pujian pada Rasulullah SAW. Itu sama sekali tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW akan terjumus dalam kemusyrikan. Gak ada. Makanya lebay. Ya, lebay orang yang mengatakan nanti musyrik, nanti ini, nanti itu, itu loh lebay. Dia membangun akidahnya dengan bon yang batil. Dengan prasangka yang batil. Prasangka yang terbantahkan dengan bukti dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah 40 menit saya berbicara dan saya belum dikasih susu kenarinya. Ya, kopi dikasih tapi susu kenari belum dikasih. Kira-kira enak mana susu kenari sama kopi? Nak kenari ya? Iya, tapi adanya kopi maka syukuri apa yang semoga nanti yang enggak ada didatangkan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Love, cinta. Love itu cinta. Dan tentunya yang kita bahas ini cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tadi beberapa perilaku, beberapa perilaku sahabat dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada Habib Muhammad bin Husain Saya jadi malu mau bicara Berbicara eh, tentang cinta Di samping manusia yang saya cintai I love you Habib I love you too I love you too katanya Boleh dilanjut ya nah, Jadi Sahabat itu karena cinta pada Rasulullah SAW Maka beliau-beliau mencintai semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu sahabat pun yang yang tidak mencintai sesuatu yang dicintai Rasulullah, tidak ada. Ya, bagaimana Anas bin Malik? Ya, bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari? Bagaimana Sina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sina Abu Bakar itu karena cintanya pada Rasulullah SAW coba kita lihat. Rasulullah tidur di pangkuannya, Rasulullah tidur di di pangkuannya. Kemudian ada satu lubang di gua itu di saat bersembunyi di gua itu ya, ada satu lubang dan lubang itu disinyalir sebagai sarang ular berbisa. Apakah Sina Abu Bakar membangunkan Rasulullah? Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, itu ada lubang ular yang masih terbuka. Ayo, yuk bangun yuk ya Rasulullah, saya tak tutupnya dulu. Ayo kita keluar dulu. Apakah begitu? Tidak. Kenapa? Kekasihku lagi tidur. Kekasihku lagi tidur. Beliau capek. Beliau lelah. Beliau capek. Beliau beliau lelah. Kasihan beliau diusir oleh kaumnya. Bagaimana hatinya meninggalkan kota yang dicintai. Sekarang lagi tidur pulas di pangkuanku. Kekasihku lagi lagi tidur. Dan itu ada lubang ular yang terbuka. Yang bisa-bisa ular akan muncul nanti akan akan menggigit kekasihku ini. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjulurkan kakinya, nggak pakai mikir lagi, nggak mikir, wah nanti kalau kaki saya digigit ular bagaimana ya? Justru mikirnya biar kakiku digigit sepuasnya nggak jadi masalah, yang penting ularnya nggak bisa kelu keluar. Dan ternyata ditutup itu, ditutup sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya benar, kakinya dipatok sama ular. Apakah teriak, "Aduh!" Enggak. Karena besarnya cinta. Padahal kita nggak tahu loh ya. Ya, misal ini ya. Ini namanya apa ini? Tutup gelas atau cangkir. Ya. Kalau saya diem begini, terus ketika saya ceramah tiba-tiba saya lemparkan, kena seseorang, orangnya kaget atau nggak kaget? Kaget ya. Lalu responnya bagaimana? Bisa teriak, bisa tubuhnya bergerak dengan he, hebat, ya kan? Ada teriakan, entah kalimat apa yang muncul, entah aduh atau entah yang lain. Ya kan ya? Oh itu tergantung orangnya masing masing mungkin teriakannya ya macam-macam kan ya. Tergantung orangnya itu ketika kaget, responnya begitu kan? Karena kaget. Nah bayangkan ini kaki ditutupkan di lubang ular. Apa tahu ularnya mematuk? Mohon maaf, nggak ada kamera CCTV di situ. Nggak lihat sih, bahkan nggak ngerti nih, ada ular atau tidak. Ularnya bergerak atau tidak? Ularnya mulai matuk kapan? Nah hebatnya cintanya Sina Abu Bakar pada Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Hebatnya, begitu kakinya dipatok, itu kakinya gak bergerak. Bagaimana tubuh ini bisa dikendalikan oleh beliau? Jangan gerak, jangan kaget. Coba bayangkan. Berarti Sina Abu Bakar itu tiap detik, tiap detik berjaga. Ini ularnya mematok kapan? Oh, jadi ketika dipatok nggak kaget lagi. Kesadaran yang kuat setiap detik untuk menahan patukan ular. Bayangkan nih. Mampukah kita menjaga kasih kita seperti itu? Tidak. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mampu. Maka kaki ditutupkan, kaki dipatuk, cuman diem itu tapi sakit. Sakit kan? Ular berbisa. Maka yang gak kuat nahan itu apa? Air mata netes. Satu. Nah begitu air mata netes kena tubuhnya Rasulullah SAW, Rasulullah bangun. Dan itu nyeselnya Sina Abu Bakar Siddiq luar biasa. Rasulullah bangun karena tetesan air mata. Kaget Rasulullah, ada apa ya Bakar, kenapa gitu kan? Seperti itu. Nah, ada hikmah di balik kisah ini. Ulama yang arif billah, ulama yang ngerti tentang ilmunya Allah, itu mengatakan Rasul adalah Rasulullah makhluk yang paling dicintai Allah Ta'ala. Yang memusuhi Rasul itu cuma setan dan pengikutnya. Setan dan pengikutnya. Jin dan manusia yang ngikuti setan. Selain jin dan manusia yang ngikuti setan, tidak ada satu makhluk pun yang benci kepada Rasulullah SAW. Entah itu binatang, entah itu planet, entah itu meteor, entah itu rembulan, entah itu matahari. Semuanya cinta pada Rasulullah SAW. Makanya begitu Rasulullah masuk ke gua Tur, saat itu langsung eh, laba-laba e, itu buat jaring karena cinta pada Rasulullah SAW berusaha untuk melindungi. Lantas apakah mungkin seekor ular berbisa akan matuk Nabi Muhammad SAW? Enggak kan? Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan enggak boleh mikir begini. Oh ini paling dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi enggak mungkin dipatok ular. Kan begitu. Enggak mungkin. Beliau terapkan pengamanan ya apa ya steril tingkat tinggi itu steril kan betul tutup nah ular itu sebetulnya kangen sama Rasulullah SAW ularnya udah dapat berita dapat beri berita Rasulullah akan tinggal di Gua Thurni beberapa waktu akan tinggal di sini ularnya itu pengen kesempatan pengen lihat wajahnya Rasulullah SAW lah kok yang nongol kakinya Abu Bakar cengkel nih ular nih ditunggu-tunggu minggir gak minggir-minggir akhirnya dipatok kamu ganggu pandanganku oh gitu ya minggir. Ya, akhirnya ularnya nggak bisa lihat. Sayyidina Abu Bakar juga tetap ber, bertahan. Jadi bukan karena karena apa namanya? ular mematuk Rasulullah, enggak. Ular itu ular berbisa, sekali patuk seharusnya mati, meninggal dunia. Tapi nyatanya Sayyidina Abu Bakar tidak meninggal dunia. Kenapa? Karena patukan ular itu bukan patukan untuk menyakiti, tapi patukan untuk bentuk protes, demo. Jangan jangan halangi aku gitu. Jadi ular saja kangen dengan Rasulullah SAW. Pengen lihat. Nah kita kangen enggak? Ah, yang bener. Ngakunya kangen. Wah, tapi ziarah Nabi aja enggak semangat. Lebih semangat beli motor daripada ke Madinah. Ya? Nabung buat beli motor, belum pernah ke Madinah, nabung buat beli motor semangat. Tapi nabung buat umroh itu kan agak agak mikir. Kenapa? Karena umroh sekali jalan hilang. Kalau motor kan sekali jalan bisa kemana-mana ya. Ya bisa kemana? Mana mikirnya masih seperti itu. Rasa kangennya itu belum menggebu-gebu ya. Sehingga hasilnya nggak ada. Nah, orang-orang dulu itu betul-betul kangen dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas? Monggo diunjuk. Monggo foto Ini saya masih menanti susu kenari dari tadi. Cuman ini yang bagian bagi susu kenari juga nggak paham-paham maksud saya. Enak ya? Saya itu pengen merasakan minum susu kenari bersama jenengan semua. Jadi saya bisa ngetes. Oh, ini masih anget, enaknya seperti ini. Oh, kurang enak. Nanti saya bisa meningkatkan kualitas. Cintamu padaku terbukti Habib. Iya. Ini sebetulnya karena cinta atau karena Anda tidak suka Habib? Ini iklan ya, masuk kita mau terus artinya nanti nggak kuat, dikit-dikit ya, dikit di dikit. Monggo diunjuk. Terlampau banyak untuk saya Habib. Lebih baik kalau kita betul-betul saling mencintai Habib secangkir berdua. Alhamdulillah. Ternyata enak ya. Pantas Anda minum sambil mandok-mandok gitu ya. Memang ternyata enak nih. Ya. Kembali ke cinta. Ya, kembali ke cinta. Jadi orang yang mencintai seseorang atau sesuatu akan mencintai semua yang berhubungan dengan orang tersebut atau sesuatu ter tersebut. Dan kalau kita baca kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, kita akan melihat bentuk cinta yang yang gak masuk akal gitu. Ya bentuk cinta yang gak masuk akal karena memang cinta itu selalu menyebabkan orang kehilangan akal. Cinta itu menyebabkan orang kehilangan akal. Makanya tadi saya katakan kalau Anda jatuh cinta tapi belum pernah hilang akal, berarti cinta Anda pal palsu. Yang cintanya beneran itu akalnya ya sekali waktu akan hi hilang demi yang di, dicintai. Saya mau ambil contoh. Tadi bab manusia udah kita bahas ya. Ya. Coba sekarang cintanya kayu pada Rasulullah SAW. Kayu. Kayu yang sudah mati. Jadi kalau namanya kayu berarti sudah mati. Karena sudah ditebang dari pohon gitu kan. Nah, Rasulullah punya e, batang kurma. Jadi korma ditebang, batangnya itu dulu dijadikan untuk tempat berdirinya Nabi Muhammad SAW. Mimbar sederhana. Rasul cuma berdiri di atas batang korma. Itu ada pohon korma di depan sini kan? Nah itu kan batangnya gede gitu ya. Nah, cuman agak agak panjang dikit, ditidurkan, terus Rasulullah berdiri di atasnya, ceramah dari situ. Setelah jumlah sahabat semakin banyak di Madinah, ada ibu-ibu itu datang Ya ibu-ibu ini, bukan bapak-bapak. Ibu-ibu datang lapor, "Ya Rasulullah, anak saya itu ahli mebel. Kalau diizinkan, biar anak saya buatkan mimbar untukmu ya Rasulullah." Anak saya ahli mebel. Ini patut ditiru sama umat Islam. Jadi umat Islam itu kalau lihat ya, misalnya kok gurunya itu butuh sesuatu, jangan dimintain. Jangan sampai gurunya min minta. Tapi yang punya keahlian menawarkan di diri. Uh, saya bisa nyupiri Bib Muhammad kalau butuh supir silahkan. Nah, misal begitu. Ya kan? Misal seperti itu. Ini ahlinya nyupir. Laporkan saya akan nyu, nyupir. Yang bisa ngepel gitu ya. nggak perlu nunggu tolong bantu ngepel enggak. Yang bisa ngepel langsung dia menawarkan, "Saya ini pangkar ngepel. Saya punya strategi ngepel tersendiri." Mungkin gitu kan ya. dah saya akan bantu ngepel. Nah, ini sahabiah punya anak ahli mebel. Maka pengen itu, pengen dapat barokah, dapat pahala yang yang besar. Bayangkan kalau sampai mimbarnya dipakai Rasul, itu pahalanya seperti apa? Kan pinter ini ya, pinter. Ini wanita yang cerdas. Maka datang menghadap Rasulullah SAW mengatakan, Ya Rasulullah, izinkan anak saya buatkan mimbar untuk jenengan. Maka Rasul mengatakan, silahkan. Maka dibuatkan mimbar. Tapi begitulah, kalau ada yang baru, yang lama cemburu. Jadi kayu itu bisa cemburu ya. Kalau bapak cemburu pada istri, istri cemburu pada bapak itu wajar, manusia. Nah kita sementara waktu menganggap kayu itu nggak punya hati ya. Kita menganggap kayu nggak punya hati. Ternyata kayu itu juga punya hati. Ternyata kayu juga punya hati. Buktinya apa? Bisa menangis. Rasul ceramah di atas mimbarnya setelah sekian lama. Suatu ketika ketika Rasul ceramah semua hening diam. Kok dengar suara teriakan onta betina yang mau melahirkan anak. Sakitan itu, mengerang sakit. Ibu-ibu kalau mengerang kesakitan mau melahirkan seperti apa, Bu? Kira-kira mirip tidak sama onta? Coba nanti dicari ya suaranya onta mau melahirkan. Tidak, tidak, tidak tahu suaranya gimana ya. Sahabat so, nyari onta tidak ada ini Ternyata itu batang kurma yang udah ditaruh di pojok, udah ditaruh di di pojok nggak dipakai gitu kan ya. Karena udah ada yang yang baru. Suaranya dari situ semua lihat situ loh. Lah kok batang ini? Apakah Rasul kemudian diem? Apakah Rasul diem? Enggak. Batang korma itu mencintai Rasulullah SAW. Batang korma mencintai Rasulullah. Lantas bagaimana responnya Rasulullah kepada sesuatu yang mencintai beliau? Jadi cinta itu kalau beneran tulus dari hati pasti akan akan dapat jawaban gitu. Maka kalau cintaku bertepuk sebelah tangan berarti cintanya masih palsu. Kalau cintanya beneran nggak mungkin tepuk sebelah tangan, pasti cintanya akan disambut ya, akan ber, bersambut. Maka Rasul pun turun dari mimbar berjalan. Lumayan jauh ya berjalan. Di sela-sela sahabat itu berjalan, kemudian Rasul menggendong Bayangkan tuh batang korma itu gede kan Itu di depan tuh ada batang korma kan? Gede atau kecil? Gede kan? Gede itu padahal belum besar itu. Itu besar. Digendong, kemudian dipok-pok, ditepuk-tepuk ini. Dilus-lus. Coba saya mau nanya. Kalau kalau itu saya, kalau itu saya, Anda mengatakan saya apa? Nah, ya, kalau sama Rasulullah jangan ngomong gitu kufur kan begitu ya. Kalau saya kan nggak apa-apa, maka saya ambil. Kalau itu saya, Anda kan mengatakan saya apa? Gila. Stres. Nah ini orang-orang jatuh cinta begini terhadap kekasihnya seperti ini. Perilakunya itu memang di luar akal gitu. Perilaku orang jatuh cinta itu di luar akal. Rasulullah juga mencintai batang kurma itu. Makanya Rasulullah mau gendong. Makanya Rasulullah mau nepuk-nepuk. Kalau nggak ada cinta ngapain digendong sama Rasulullah SAW. Cukup ngomong, eh batang kurma diem ya. Selesai. Ya kan? Tapi Rasul mau mencontohkan kepada para sahabat. Mau mencontohkan, mengajarkan kepada para sahabat about love. Gaya bahasa Inggris dikit. Ya, menjelaskan tentang cinta. Gimana cinta itu harus kamu respon. Gimana kamu harus merespon orang yang mencintai Rasulmu Muhammad SAW? Gimana kamu harus merespon benda yang mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Ternyata sebuah benda yang mencintai seseorang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala direspon oleh orang tersebut yaitu baginda Muhammad SAW dengan respon yang luar biasa. Sahabat pun tidak ada yang digendong Rasulullah SAW. Ya, nggak ada kan? Digendong, dipopong, nggak ada. Ini kayu, karena kayu itu nggak bisa jalan, nggak bisa mendekat, maka Rasulullah yang mendatanginya. Kayu itu nggak bisa jalan, kayu itu nggak bisa mendekat. Maka Rasul pun turun dari mimbar tempat beliau berdakwah, tempat menyampaikan ilmu, tempat mengajarkan wahyu-wahyu Allah ditinggalkan oleh Rasul SAW untuk menghampiri batang kurma, yang lemah, yang tak berdaya, yang tak bisa berjalan, yang tak bisa bergerak, Rasul yang bisa bicara, Rasul yang bisa berjalan, Rasul yang bisa bergerak, Rasul meninggalkan mimbarnya, Rasul menghampiri dia, Rasul menyentuhnya, Rasul menggedongnya, Rasul menepuk-nepuknya, Rasul mendiamkannya, sampai sirnalah suara batang kurma tadi. Kemudian Rasul tidak sampai di situ, nggak berhenti di situ. Sallallahu Beliau katakan kepada para sahabat, tanam batang korma ini di bawah mimbar yang baru. Dan Rasul berkata pada batang korma itu, kamu akan bersamaku di surga. Kamu akan bersamaku di surga. Itulah satu-satunya pohon korma nanti yang ada di surga. Yang mirip dengan korma di dunia, cuman ini toh. Ini korma yang diizinkan masuk sur surga. Batang korma sama Rasul dilayani, dijamin masuk surga dijamin bersama beliau dan di dunia tidak dibuat jauh dari Rasul, diletakkan di bawah kakinya. Setiap kali Rasulullah berceramah, setiap kali Rasulullah ngajar. Cinta. Lihat cinta sama Rasulullah itu balasannya seperti itu. Makanya jangan la man yalumni fi gharami talama jamalak. Gitu kan? Man yalumni fi gharami. Siapa yang mencela aku dalam kegandrungan cintaku ini? Aku lagi jatuh cinta. Aku lagi mabuk. Siapa yang mau mencela aku? Jangan celah aku. Orang yang lagi jatuh cinta nggak boleh dicela. Misal begini ya, ada teman ten baru saling mencintai. Kemudian loncat-loncat bareng, saling berpuisi. Kita maklumi atau enggak maklumi? Maklum, satu cinta. Betul kan? Terus kalau ada orang yang nggak bisa maklumi ngomong, "Hei, jangan gila ya. Loncat-loncat di pinggir jalan teriak-teriak sendiri. Kamu gila ya." Yang ngomong tuh justru orang gila, betul kan ya? Oh, ngerti wong Cik. Cik yang jangan karo bojone ya. lagi madu kasih asmara, kok kamu gila gila kan Ya kamu yang gi gila. Semua orang paham, itu normal, itu nor normal. Makanya kata ulama, "Man yalumni fi gharami." Aku lagi jatuh cinta pada Rasulullah SAW aku lagi puji Rasulullah, aku lagi sanjung Rasulullah, aku utarakan cintaku pada Rasulullah. Jangan kamu celak aku, jangan kamu celak, Gak boleh dicela. Tolak ma'asyik jamalak ya Rasulullah. Wah aku lagi menikmati keindahanmu kok ada orang yang mencela mencaci memaki aku ya Rasulullah. Nah Rasul pun batang kurma nangis teriak-teriak, teriak-teriak loh itu ya. Dicela enggak sama Rasulullah? Enggak, dimaklumi, disayangi, digendong, dimengerti. Dah kinten-kinten kok jenengan solawat Sallallahu ala Muhammad Lama-lama jadi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Terus ada orang ngomong Eh jangan lebay Ini yang yang yang waras yang mana? Eh, yang solawat Yang gak waras yang mana? Yang ngomong jangan lebe, Yang ngomong jangan lebe Ini kenapa? Soalnya dia gak punya cinta Jadi gak mudeng Dianggap ini Wong aneh, wong edan, wong gendeng ini Nanti jadinya ya itu apa namanya ada orang solawatan sampai orangnya itu apa ya mabuk gitu ya, mabuk jin cinta dalam tanda petik. Nanti orangnya bergoyang, goyang yang wajar. Ya Rasulullah, Allah, ya Rasulullah. Orangnya begini ya, dibilang oh yang edan ini. Nah yang ngomong tuh yang edan. Nah itu namanya orang lagi jatuh jin cinta. Dan jatuh cinta sama Rasulullah SAW kok. Ya, jatuh cinta sama Rasul Rasulullah tidak akan dicela. Dan orang yang jatuh cinta sama Rasul perilakunya pasti dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mau jatuh cinta sama Rasulullah kok. Masa rahmat gak turun? Begitu hati ini nyambung pada Rasulullah, malaikat turun. Begitu hati ini nyambung pada Rasulullah, Allah pun menurunkan malaikatnya. Ya Jibril, aku mencintai dia, cintai dia. Kenapa Allah mencintai dia? Karena hatinya mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, seorang pemabuk berulang kali tobat mabuk, tobat mabuk, tobat mabuk. Ini dalam kehidupan para sahabat ada sahabat yang masih minum khamr. Kemudian sadar, dihukum cambuk, ya kan? Sadar, gak lama kambuh lagi. Ketangkep, cambuk, sadar, gak lama kambuh lagi. Sampai akhirnya satu orang itu mencela ketika dia dihukum cambuk, satu orang mencela. Semoga Allah melaknat dirimu. Itu di depan Rasulullah itu. Dihukum cambuk depan Rasulullah dan yang melaknat di depan Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah mendiamkan orang yang melaknat sahabatnya ini? Ini sahabatnya yang tidak mabuk lagi melaknat sahabat yang dihukum cambuk karena ma mabuk. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? La tal'anuh. Marah Rasulullah. Jangan kamu laknat dia. Karena aku lihat, aku ngerti hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya itu perilakunya meskipun belum benar. Makanya perilaku itu bukan ukuran cinta. Perilaku itu bukan ukuran cinta. Meskipun orang yang cintanya benar, perilakunya akan benar juga nantinya. Jadi kalau perilakunya belum benar, bukan berarti dia tidak jatuh cinta. Tidak. Kadang orang itu cinta benar, tapi juga main tangan. Ada kan? Suami cinta sama istrinya, cintanya pol. Tapi ketika dia emosi, dia lupa, dia main tangan. Ketika istrinya mengatakan, kamu gak cinta sama aku. Nyesel ya bener aku cinta, aku hilaf, tolong maafkan. Emang dia cinta bener gitu. Emang dia cinta? Bener, di hatinya ada cinta. Cuman kadang manusia itu lupa di, lupa diri. Makanya perbuatan dohir ini yang gak baik tidak bisa, tidak bisa mengurangi nilai cinta. Gak bisa mengurangi nilai cinta. Makanya ketika ada sahabat yang masih minum khamar, kemudian sahabatnya dihukum cambuk dan dilaknat, Rasulullah tidak menafikan cintanya. Justru Rasul membela, "La anu, jangan kamu laknat dia." Karena laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah, dari cintanya Allah, dari sayangnya Allah. Sedangkan aku melihat hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Ini bab cinta ini satu jam kita udah berbicara. Ya, terasa nggak satu jamnya? Mau ditambah atau udah cukup? Tambah tapi Jumat depan. Oh ini bab cinta ini kalau panjang-panjang nanti mabuk kan repot. Ya ditambah tapi Jumat depan. Nabi Muhammad kan ada. Masa seorang pecinta tidak diizinkan berbicara tentang cinta? Ya Bib. Tapi jangan sampai yang dengar mabuk aja Bib. Boleh? Tadi judulnya Bib secangkir berdua. Tapi nyatanya kok gelasnya mandek di situ ya Bib ya?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 Makanya syarat seseorang itu imannya sempurna adalah dia orang yang punya cinta. Hingga ada satu hadis la imana liman la mahabbatalah. Tidak ada iman bagi orang yang di dalam hatinya tidak ada cinta. Selama orang itu dalam hatinya masih ada cinta, maka berarti dia adalah orang-orang yang memang benar di dalam pengakuannya dia orang yang beriman. Tetapi yang jadi masalah, kadang-kadang cinta ini harus dilatih. Ada yang memang orang khusus. Jadi dapat hadiah tanpa perlu macam-macam, langsung hatinya digerakkan untuk cinta sama Rasulullah. Tapi mayoritas, mayoritas orang itu butuh dilatih terlebih dahulu. Mayoritas orang itu butuh usaha terlebih dahulu supaya dari usahanya ini muncul yang namanya cinta. Salah seorang ulama yang pernah saya baca kitabnya tapi lupa nama kitabnya apa. Diceritakan di situ bahwasanya orang itu memaksakan diri untuk cinta memaksakan diri untuk cinta, itu hukumnya harus, wajib. Sebagaimana kita sholat, sholat hukumnya apa? Wajib, maka belajar sholat hukumnya juga wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Belajar ilmu puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Lah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mbah-mbahnya wajib malahan. Makanya belajar cinta kepada Nabi itu hukumnya Wajib. Lah cara belajarnya gimana? Cara belajar untuk menumbuhkan cinta gimana? Masing-masing ulama punya cara tersendiri, punya metode tersendiri. Akan tetapi yang pernah saya baca, yang mungkin untuk orang yang ada di zaman akhir cukup pas, yaitu nasihat daripada Habib Ali Al Jufri. Beliau pernah mengatakan, orang itu bisa itibak ngikuti Nabi dengan sempurna kalau ngikutinya itu atas dasar cinta. Karena banyak manusia zaman sekarang ngakunya ngikuti Nabi. Pakai istilah nyunah. Ngakunya ngikuti sunnah. Tapi hatinya nggak cinta. Muji Nabi nggak mau. Solawat nggak seneng. Lihat orang solawat anehnya juga nggak seneng. Tapi ngakunya ngikuti Nabi dan ngikuti sunnah Nabi. Lah ini, ini yang harus diluruskan. Ngikuti Nabi yang sesungguhnya Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ngikuti Nabi yang itibak yang mendatangkan kecintaan Allah. Yang menyebabkan diampuni semua dosa. Yang menyebabkan derajatnya diangkat tinggi. Sampai bisa masuk surga bareng sama Nabi Muhammad. Itu ada tahapannya. Nah tahapan yang pertama yaitu tadawwukul qalbi bil mahbub wa tafakkurul akli bil mahbub. Hati itu digunakan untuk menghadirkan atau merasakan orang yang dicintai. Jadi kalau yang dicintai Nabi Muhammad SAW, itu ketika duduk membahas Nabi yang model begini, hatinya merasakan, Ya Allah, betapa nikmatnya seandainya kita tuh bisa bareng sama Nabi. Betapa nikmatnya ya kita jadi orang yang dibela Nabi. Betapa nikmatnya ya or kita menjadi orang yang bisa sholat di belakangnya Nabi. Lah hati itu harus merasakan yang seperti itu. Bahkan kita ngikuti sunnah pun. Kita makan pakai tangan kanan, hati suruh merasakan. Loh, makan pakai tangan kanan, ini adalah makannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suruh merasakan seperti itu. Masuk ke masjid kaki kanan. Ini kan musola yang sebelah sini kan masjid. Yang anggap baca masjid semuanya ada, Masuk ke masjid kaki kanan itu suruh merasakan. Ini masuk ke masjid kaki kanan, ini bagian niru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah orang itu suruh belajar dari hatinya seperti itu. Hatinya seperti itu. Watafakkurul akli bil mahbub. Akalnya pun juga mempelajari orang yang dicintai. Misal mempelajari hidupnya. Mempelajari tadi nih kemuliaannya, mukjizatnya. Bahkan dikatakan yang bisa menimbulkan cinta juga mempelajari duka-duka yang dialami oleh Rasulullah SAW karena umatnya. Pelajari Rasulullah SAW dalam keadaan sudah terakhir dalam keadaan sudah nyawanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tetap yang dipikirkan adalah umatnya. Lu ini mempelajari yang model begini, hati merasakan, akal membelah, mempelajari. Ini yang seperti ini akan melahirkan satu perasaan zauqun yushiru ilal ittiba. Satu perasaan cinta yang mana perasaan cinta ini akan menjadikan dirinya berusaha untuk niru orang yang dicintai. Mungkin belum bisa. Ketika timbul perasaan itu mungkin belum bisa 100%. Mungkin baru cintanya dok, nirunya masih belum bisa. Tapi, sebagaimana yang dikatakan sama novel tadi, tapi nanti perlahan-lahan cintanya ini akan giring dia untuk ngikuti. Mau atau nggak mau. Berapa banyak orang itu kepengen hatinya, pengen jadi orang yang nggak benar. Pengen jadi orang yang rusak. Tapi Allah digiring ke tempat-tempat yang baik. Nah, banyak orang itu kepinginnya maksiat terus, tapi seolah dikiring untuk jadi orang yang rajin berbuat. Nah, nah, hatinya itu sama. Hati yang ditimbulkan karena akal yang mikir, hati yang merasakan tadi, ada satu perasaan yang mengajak dia untuk nih, untuk niru. Satu perasaannya ada untuk niru, maka yang hasil yang ketiga itu al-ittiba'ul kamil, peneladanan kepada Nabi Muhammad SAW secara sem sempurna. Ketika meninggal dalam keadaan seperti ini, bahkan mungkin dapat ini mungkin satu menit aja sebelum meninggalnya dia, maka dia meninggal dalam keadaan orang yang sudah meneladani Nabi, mendapatkan ridho Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ngikuti, meneladani sunnah itu nggak cukup, harus didasari dengan cin, cinta. Mungkin penampilan sunnah boleh, mungkin penampilannya juga berjenggot berjenggot itu sun sunnah. Tapi jangan lupa Nabi Muhammad SAW itu orang yang selalu tersenyum. Jadi silahkan pakai jenggotnya tapi wajahnya selalu ter tersenyum. Kalau wajahnya marah terus, merengut terus, jenggot sunnah, muka bid'ah tapi. Ini bagian daripada belajar cinta. Insya Allah kita semuanya di tempat ini kita dibimbing untuk sedikit sedikit demi sedikit, setapak demi setapak untuk bisa mencintai dan meladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Modal kita yang paling utama. Yang terakhir, modal kita yang paling utama. Kalau kita mati bawa sholat dan jelas sholatnya kita nggak ada nilainya. Kita mati bawa puasa puasanya kita seberapa. Kita mati bawa sedekah sedekahnya kita seberapa. Kan di kantong ada 100 ribu, ada 5 ribu, ada orang minta yang keluar yang 5 ribu. Kalau perlu masih minta susu kadang-kadang. Lah ini kita mau mati bawa sedekah ini pun juga enggak tidak bisa. Yang terba yang terpenting yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah meninggal dan dalam hati ada satu perasaan, ada satu usaha yang pernah kita lakukan di dunia ini, pernah berusaha untuk bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai pecinta Nabi. Amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Habib Muhammad. Ya. Dikit tambahan. Yang saya ingat-ingat cuma tadi dan yang terakhir. Ya, jenggotnya sunnah tapi wajahnya beda. Ini sepanjang saya belajar baru dapat kalimat ya malam hari ini nih. Jadi ada ada wajah beda ya Beb ya. Ya betul itu wajah yang enggak yang melanggar tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang nyontoh Nabi yang pas. Jenggot ya jenggot panjang bagus. Ya, panjang itu bah bagus. Ahlus sunnah itu ya suka jenggot panjang. Ya tapi panjang jangan lupa dia disisiri yang rapi. Karena kanjeng Nabi itu ya sisiran. Itu kan? Kemudian e, meseman tadi orangnya meh mesem. Wajahnya berseri-seri. Nah kalau udah watch jenggotnya panjang kemudian perengutan. Jadinya bukan mirip nabi tapi mirip setan gitu. <laughs> Iya kan? Jadinya bahaya itu. Jadinya bahaya. Bagus Bib. Perlu digarisbawahi tadi ya. ya. Jenggot sunnah tapi jangan sampai wajahnya beda. Ah, ya. Ilmu baru. Perlu di broadcast dulu. Emang betul jenggotnya sun sunnah tapi jangan sampai wajahnya beda. Nah, eh sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala Ini malam ini pembukaan Untuk menyambut maulidnya Nabi Muhammad SAW Jadi kalau kita nggak nggak senang sama datangnya bulan maulid itu ya aneh nggak ada gak ada sambutan khusus Kadang ada orang itu Jangan terlalu mengagungkan bulan kelahiran Nabi Berdoa ah. Bulan kelahiran Nabi itu biasa-biasa saja Aneh Kalau bulan kelahiran Nabi itu tidak boleh ditaruh di hati tapi kalau hari pernikahannya itu wajib disimpan dalam hati. Aneh kan? Aneh dia. Ya. Kalau bulan kelahiran Nabi nggak boleh ditaruh di hati. Tapi kalau tahun tahunnya dia nikah, tanggal bulannya itu betul-betul disimpan dalam hati. Ini persis tanggal pernikahan kita. Happy anniversary. Wah. Dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita bahas Jumat yang akan datang. Masih about the love. Ya, tentang cinta. Saya lagi pengen belajar bahasa Inggris. Nanti saya suatu waktu Jumat di sini pengen ceramah praktek bahasa Inggris. Jadi jangan mudeng nggak mudeng nggak jadi masalah. Karena kan di di sana di internet, di YouTube mungkin banyak yang sekarang nggak mudeng kalau lihat opo ini gitu kan nggak mudeng. Nanti kalau saya ceramahnya bahasa Inggris yang di sini biar nggak mudeng semua, tapi nanti yang di YouTube jadi mau mudeng. Adil kan? Adil. Jangan khawatir, tetap saya terjemahkan. <laughs> pengen belajar. Karena saya pengen menampilkan wajah-wajah ahlu sunnah wal jamaah dari dunia barat. Jadi yang namanya orang NU NO itu bukan cuma Habib, bukan banyak bukan cuma kiai, londo Kiyo NU. Ya, orang Amerika itu ya juga alirannya N NU. Banyak itu ulama-ulama dari dunia barat yang betul-betul akidahnya ahlus sunnah wal jamaah seperti kita kita ini. Jadi biar kita mudeng, oh ternyata NU bukan produk cuman dalam negeri, bahkan luar negeri juga banyak NU ajarannya ya banyak gitu. Nah, bagi yang belum beli buku inilah adalilnya dan pengen beli di depan sana disediakan. Bagi yang pengen beli eh, dokumentasinya, video dokumentasinya udah dibuatkan sama teman-teman tim IT. Ini isinya ada tiga keping. Insya Allah kalau saya nggak salah, saya belum buka ini. Ya. Betul ya, isinya ada tiga keping. Di satu, di dua, di tiga. Dan DVD ya, formatnya DVD. Kenapa tiga keping? Karena ternyata saya itu kemarin bicara kurang lebih tiga jam. Hari Ahad kemarin saya bicara kurang lebih tiga jam. Nah, nanti yang berminat bisa beli di luar sana. tiga keping ini harganya rp ribu rupiah. Nanti hasil dari penjualan ini ya untuk meningkatkan meningkatkan kinerja tim IT gitu ya. Biar nanti bisa beli kamera yang lebih bagus, ya peralatan yang lebih bagus karena cita-cita saya suatu saat nanti ar punya TV di satelit atau punya siaran yang bagus di dunia maya. Karena saya kalau tidak salah sekitar tiga tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu saya ngomong, tiga tahun yang lalu kalau saya nggak salah ingat Tiga tahun yang lalu saya udah pernah ngomong, lima tahun lagi, berarti kurang berapa tahun nih? Dua tahun ya. Lima tahun lagi, itu insya Allah jaringan internet di Indonesia udah sangat bagus. Dan internet itu digenggaman setiap oh, orang. Makanya nanti kita cukup buat TV, TV internet. Artinya jenengan nanti ya setahun atau dua tahun lagi bisa nonton televisi itu dengan streaming ya dengan biaya yang sangat mu, murah gitu ya, biaya sangat murah. Maka dari sekarang saya ingin mempersiapkan mempersiapkan televisi inter internet sehingga nanti kalau udah internet itu betul-betul murah di Indonesia, maka jenengan bisa ngikuti kajian dalam bentuk apapun ya, tayangan yang bagus dari handphone masing-masing dan dari televisi rumah masing-masing. Karena insya Allah tahun depan TV LCD itu udah nggak begitu laku kalau yang LCD biasa ya mungkin udah jadi barang antik Insyaallah tahun depan itu 2016 maka yang berkembang adalah smart TV. Smart TV artinya televisi yang udah bisa terkoneksi dengan inter internet yang udah ada Androidnya di situ. Nah, kalau udah TV-nya udah begitu semua, maka jenengan nanti kalau kalau di rumah siang, pagi pas ada kajian di Raudhah pagi tidak bisa ngikutin, bisa lihat dari streaming, tapi dengan satu catatan, kalau sampai Jumat malam nggak datang, awas. Ya, ah, awas. Malam hari ini kelihatannya banyak yang izin ya. Malam ini banyak yang izin. Mungkin di desa banyak hujan ya. Ya, di desa banyak hujan. Nah, di sini memang saya minta sebelum pembangunan ini selesai, ya, hujannya kalau bisa nyingkir dulu dari raudhah. Ya kalau datang dikit-dikit terus pergi lagi gitu ya. Cukup nyirami terus pergi lagi. Kan minta boleh toh? Boleh khusus buat raudhah loh ya. Sekitarnya tetap uh, hujan. Jadi datang aja dikit nyirami pergi lagi gitu ya. Biar nanti bangunannya udah siap terima hujan, baru apa namanya hujannya silahkan datang tapi yang enak itu. ya Jangan sampai buat banjir ya, jangan buat banjir. Minta sama Allah yang enak, enak. Insyaallah demikian. Yang berminat bisa dibeli di depan sana. Kemudian tolong diinformasikan kepada semua teman-temannya tanggal 29 November. 29 November hari Ahad jam setengah sembilan pagi. Untuk teman-teman di Bandung, Jakarta, Bekasi dan sekitarnya Saya harap kehadirannya Pada bedah buku inilah dalilnya Di Masjid al Munawar Pancoran Hari Ahad 29 November Jam setengah sembilan pagi ya Saya minta diinformasikan Kalau punya keluarga di Jakarta ini Biar datang uh, Saya ingin pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah yang benar ini Semakin diketahui oleh masyarakat. Jadi masyarakat nggak bingung, nggak nggak bimbang. Kemudian malamnya malamnya ba'dal maghrib di insya Allah di Masjid Raya Bintaro sektor 9 ya, Masjid Raya Bintaro sektor 9 jam ba'dal maghrib saya akan ceramah di sana tablik akbar judulnya yang ngasih saya. Judulnya kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya, lumayan nanti. Ada orang bingung, Habib kok ceramahnya kembali pada Al-Qur'an dan dan sunnah. Ya, kita akan terangkan nanti. Isinya apa? Ya lihat sah, saja. Nah, teman-teman yang di Solo dan sekitarnya yang pengen mengikuti kajian tersebut, bedah buku tersebut, bisa lihatnya live streaming di YouTube seperti biasa biasanya. Jadi jenengan bisa lihat lewat YouTube atau nanti download kajiannya. Bagi yang tidak beli tapi pengen punya, yang punya koneksi internet bagus, yang koneksi internet bagus ya, silahkan download saja di apa nama websitenya Aroldo sudah ada nih ya, download sah, saja. Tapi kalau pengen pengen punya keping DVD-nya dan sekaligus ikut andil dalam perjuangan tim IT dan Majelis Aroldo ini, silahkan beli DVD-nya. Demikian semoga barokah dan manfaat. Nah, saya minta doa khusus Al-Fatihah untuk mertua dari uh, saudara seperjuangan kita Mas Cahyo yang mertuanya tadi <clears throat> meninggal dunia. Semoga Allah taala meletakkan bapak mertua dari Mas Cahyo atau ayahanda dari uh, Mbak Tian semoga diletakkan di alam kubur ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dan semoga kuburnya jadikan sebagai taman-taman surga, kuburnya diberi cahaya yang terang benderang, diluaskan seluas-luasnya diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amal solehnya, dijadikan kuat yang ditinggalkan tabah dan semakin beriman kepada Allah taala.